siang Mbak Rona Iya komentarnya nih Pak Ali Saya terus terang eh, sangat menghargai karyawannya Saya punya karyawan saya sangat menghargai mereka Tanpa mereka saya juga susah Tapi kalau saya lihat begini Ini demokrasi ini udah kebablasan Buruhnya ini nggak tahu diri kita udah bikin peraturan pemerintah maksudnya bikin peraturan memang baik melindungi buruh, menghargai buruh tapi ini kepala-kepala buruhnya nih khususnya mereka yang kebanyakan oportunis itu nggak tahu diri. Mestinya kalau mau dia demo ya demo pada harinya. Jangan lagi hari kerja, orang lagi nuntut produktivitas, dia malah demo. Karena dia pikir dengan begitu gajinya terus dibayar. Nah itu peraturannya mestinya dikerasin. Jadi kalau memang kagak masuk, jangan dibayar. Kalau perlu, kalau dia perusahaan atau pemimpin perusahaan melihat karyawannya ini berbuat kriminal, jangan dibayar pesangonnya. Kalau sekarang kan kagak peraturannya dia berbuat kriminal pesangon oh, mesti terlibat nah itu mana ada peraturan yang ada eh, berlaku seperti ini di dunia selain di Indonesia nah itu makanya saya bilang ini kebablasan jadi saya sangat prihatin dengan kejadian begini saya sangat menghargai buruh karena saya punya karyawan mbak terima kasih terima kasih Pak Ali Pak Rudi selamat siang selamat siang silakan Pak Rudi komentarnya ya ini diperlukan ketegasan dari pemerintah karena saya lihat nih guru ini sengaja untuk mengacau negara kita terutama ya kepala yang sudah diberikan waktunya pada tanggal 1 perubahan di tanggal dua tidak tidak harus terima kasih Pak Rudi Pak David selamat siang saya sejuta persen mendukung pembicaraan pertama siapa namanya Pak Ali itu Ya pembicara pertama tadi. Iya. Sejuta persen. Memang memang tidak ada aturan dunia ini. Cuma di sini. Aduh, lu bisa tagih otak. Oke? Terima kasih Pak David. Pak Teguh, selamat siang. Iya, Ya, Bu Dona. Kalau dulu-dulu yang namanya demo itu dilarang. Aparat mempersiagakan. Karena itu mengganggu umum, mengganggu kebutuhan perusahaan juga tapi sekarang ini karena pemerintahnya tidak melindungi melindungi buruh tetapi harga-harga terus melambung tinggi contohnya kemarin naik gaji paling berapa buruh 200 puluh tapi melambungnya naik berapa itu apa aja udah naik semua tadi harga tadi harga itu pemerintah yang kurang tanggapnya Bu nah mudah-mudahan aja bisa tanggal satu libur lah kemudian tanggal dua juga liburin lagi pemerintah kalau saking bingungnya Bu baik terima kasih Pak Teguh dan Ibu Wati selamat siang. Ibu Wati. Ya, siang Bu. Silakan Bu. Pemerintah harusnya si tegas ya. Uh, ini nggak boleh. Ibu Wati suaranya kecil sekali. Iya, pemerintah harusnya sih tegas ya. Uh, udah ditetapkan hari buruh tapi dia ngambil hari uh, kerja. Saya juga karyawan. Tapi seharusnya kan uh, buruh menggunakan hari sudah ditetapkan pemerintah. Itu aja. Oke, terima kasih. Pak Zainal, selamat siang. Siang, Bu. Silakan, Pak. Ya, kalau kita kan namanya buruh ya. Buruh kalau mau naik gaji kan ada bosnya, ya kan? Bosnya masing-masing. Bukan buruh itu yang eh, dimanfaatkan, dimanfaatkan sama serikat pekerja untuk manuver serikat pekerja begitu jadi banyak banyak alasan lah jadi kalau kita tanya buruh kenapa kamu demo karena kita kenaik gaji setahun sekali kita kenaikan harga setahun empat kali itu alasannya buruh kan begitu padahal nggak ada hubungannya antara kenaikan barang dagangan sama buruh naik itu pedagang itu nggak pernah naikin kalau belinya nggak naik ya kan kalau belinya naik namanya pedagang kan ikut naik masalahnya masalah dari pemimpin kita lah di pemerintah itu kurang bisa memberi solusi ya kan biar barang itu nggak naik itu bagaimana itu kan memerlukan peranan pemerintah di situ sangat nggak nggak bisa andalin kita swasta nggak bisa memang ada. Selamat siang pagi. Silakan bapak. Ya, kalau saya lihat ini adalah ya, perbuatan ya yang mana hanya ingin minta alasan ya perusahaan dan halo halo ya, iya terputus-putus pagi oh iya itu saja ini hanya perbuatan oknum saja daripada ketua serikat-serikat itu tersebut baik terima kasih Pak Hakim Pak Purba selamat siang Iya, halo selamat siang. Silakan Pak. Saya salah semua sih. Kalau burunya tuh, eh, tuh buru Indonesia nggak produktif. Saya konsultan manufacturing ya, jadi tahu tuh beberapa klien yang nggak produktif. Lalu eh, dari mulai dari pekerjaan, inisiasi, motivasi gitu. Tapi kan itu semua karena pemerintah gitu. Jadi pemerintah sendiri sepertinya nggak melindungi buruh, inspeksinya nggak ada, apa apa namanya pemberdayaan eh, ngawasin yang benar nggak ada tuh maunya semua atas meja jadi di bawah meja maunya semua datang ke pabrik minta uang uji pabrik minta uang laporan P2K tiga minta uang semua minta uang gitu loh makanya si burunya juga ya sekali yang benar gimana gitu akhirnya ya mau dibikin libur tanggal satu tanggal dua ya itu pasti nggak puas orang semuanya pada nggak benar pada maling beneran ya Oke. Ya, okay. Siang Pak Harko. Siang. Silahkan Pak. Ini terlepas dari masalah buru males, yang mau cari hari libur dan dimanfaatin pakai hari kerja gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan bangsa ini ya senang kalau arah-arahan. Coba kita lihat kalau kampanye segala gitu kan. Kelihatannya nih rakyat ini enjoy nih kalau arah-arahan. Jadi ya ini udah semacam kayak semacam kayak udah kayak kebudayaan ya kalau saya lihat ya. Jadi mereka memang seneng arak-arakan bawa bendera gitu yang ditutup apa nggak jelas kan ya kan ya kalau mau bicara lebih lebih lanjut kan ya yang sebenarnya mereka demo juga untuk apa juga nggak tahu kan gitu aja sih terima kasih oke Pak Ferry selamat siang selamat siang Pak Ferry silakan ya kalau menurut saya beberapa tahun terakhir demo buruh ini menyebabkan kemacetan yang luar biasa ya bahkan pernah waktu itu menutup tol sehingga akhirnya sampai banyak yang tidak dapat akses dan menginap di perusahaan atau kantornya gitu. Jadi saya pikir satu hal yang sangat negatif ya. Makanya waktu itu ada tuntutan bahwa hari buruh akan diliburkan terus kemudian disetujui oleh pemerintah. Kenapa sama diundur gitu. Itu yang jadi pertanyaan dan jadi makin yakin bahwa buruh ini sebenarnya maunya itu macam-macam banyak-banyak tapi dia sendiri nggak mikir gitu. Ini kan merugikan masyarakat yang lain menutup, menutup jalan dan macet dan ya banyak kerugian apalagi kalau itu jatuhnya nanti hari Jumat sudah tahu Jumat di Jakarta itu macet banget mau ditambahin guru lah bapak lebih baik diganti aja liburnya Jumatnya bukan Kamisnya dan saya cuma berdoa nanti kalau waktu demo buruh seperti tahun lalu itu hujan deras jadinya demonya jadi nggak banyak-banyak juga gitu terima kasih terima kasih Pak Ferry Pak Sukoco siang siang Pak silahkan komentarnya ya saya setuju sama Bapak yang pertama tadi cuman memang sebenarnya setahun tahun tuh demo hanya untuk UMP apalagi lebih baik UMP itu harusnya tidak ada biarkan aja uh, mekanisme pasar lah jadi mereka saling menilai gitu berapa sepatutnya orang ini dapat bayaran berapa gitu itu aja Bu terima kasih baik terima kasih Bang Sukoco Pak Darwin selamat siang Selamat siang iya ini Yang buruh ini curang juga ya udah disediain waktu libur malah mereka nggak mau ini bakso kerja hari kerja orang pada keganggu semua jadinya kita nggak simpati juga sih sebetulnya nah, mereka harus mengambil simpati publik ya untuk perjuangan mereka gitu aja terima kasih terima kasih Pak Darwin Pak Siang selamat siang ya selamat siang komentarnya Pak ya baik itu artinya buruh semakin mau mendiktekan keinginannya ya mau mendiktekan keinginannya lama-lama semua didikte dan kita harus pendekatan kesejahteraan terutama pemerintah ah, negara kesejahteraan ini harus betul-betul efektif dalam arti bagaimana supaya kesehatan bisa lebih murah, pendidikan bisa lebih murah. Jadi jangan perusahaan yang ditekan-tekan terus, majikan yang ditekan-tekan terus, karena pemerintah tidak melakukan sesuatu yang meringankan beban buruh. Pengusaha pun sudah menjadi lapangan kerja, jangan dipegang terus ya kan lama-lama makin banyak itu makin banyak pengangguran jadi perlu ada keseimbangan saya kira peran pemerintah ini penting saya kira untuk mengatasi terima kasih Mas Yang Pak Andre ya ya tadi ya banyak yang mempersoalkan tanggalnya ya itu jangan dipersoalkan tanggalnya tanggalnya merah tanggal satu ya nggak ada masalah ya kata harus diganti tanggal 2, tanggal 3 sama saja kalau diganti tanggal 2, tanggal 3 dia nya tanggal 6 Ya itu jangan dipermasalahkan tanggal. Tadi banyak yang mempersalahkan tanggal ini eh, diliburkan ini. Uh, sudah eh, apa eh, sebetulnya ya diliburkan itu kan menurut buruh ya hari buruh internasional supaya buruh itu kalau berdemo nggak mengganggu ketertiban orang kerja itu udah benar itu jangan tadi dipermasalahkan tanggalnya harus diroba ini nggak perlu hari libur ya. itu kan harus ada ya buruh melakukan ini karena yang tadi saya sebutkan itu dia menuntut karena ini terganggu masih terganggu begitu oke okay, Pak Andre kami terima maksud Anda Pak Oki Ya buruh kalau mau demo di kaki hari sebenarnya bisa dimaklumi karena kalau libur dia mau demo siapa mau lihat tembok pagar kan nggak bisa jadi nggak apa-apa tapi sebenarnya eh, demo ini supaya seperti di Jakarta harusnya pem pemerintah daerah menyediakan satu tempat lah misalnya di Monas siapa yang mau demo kan di daftar di Polda ada tempat duduknya terus siapa yang mau di demo instansi terkait atau departemen terkait ada tempat duduknya dan tempat spanduk apa apapun dia di situ jadi semua teralokasi dibandingkan ini di jalan di instansi terkait di Kuningan Sudirman Tamrin akan bikin macet. Dan ini ya harusnya ada way out lah. Saya pikir gitu. Terima kasih. Kata telepon terakhir Pak Rahim. Selamat siang. Selamat siang Bapak silakan. Ya saya pikir buruh harus pakai cara lebih kreatif ya kalau mau demo ya. Misalnya yang didukung warga dan memberikan warga simpati gitu. Misalnya demo asap gitu. Dipimpin sama Jack Antik para Queen. Lalu hasil masakannya bagi-bagi pada oh, pengguna mobil atau motor yang lewat gitu Jangan, jangan tuntutannya macam-macam di Indonesia ini. Bahasa Tiongkok yang kentai, kan kentawan. Wah hari menjala ikan tiga, dijemur jari. Jangan males ya. Baik. Selamat sore Pak Jimmy. Iya. Silahkan Pak Jimmy. Maaf Pak Jimmy boleh kecilkan sedikit radionya Iya, oke okay. Ya silahkan、uh, Saya melihatnya adalah Dalam satu tata negara Sama dengan perusahaan Sama dengan rumah tangga Sama aja kalau pimpinan dan uh, pejabat di atas tidak mampu atau leader tidak mampu berantakanlah yang terjadi seperti kita sekarang ini karena tidak ada orang mau ambil posisi dalam hal ini karena hal ini tidak memberikan benefit pribadi atau individu atau apapun grup tidak jadi tidak ada yang mau ambil pusing dibiarkan terus dan terus berantakan jadi harusnya pemerintah berani ambil sikap bikin keputusan radikal pun nggak apa-apa yang penting win-win solution tidak, tidak mengganggu masyarakat luas. Oh, demo-demo ini sebetulnya hanya kepentingan dari beberapa golongan atau beberapa mafia. Terima kasih. Ya, Pak Indro. Ya, selamat sore Bu. Silakan. Ya, menurut saya ini hal yang nggak perlu dibahas lah ya. Ya namanya penduduk kita banyak yang miskin, UMR yang dituntut 2,2 nggak bisa dipenuhi, mau pemerintahannya Jokowi kayak Sopo kayak sampai hari ini ya mereka tetap wajar lah. Yang saya heran ini Pak saya mau menggiringnya opini masuk mana gitu loh. Kalau memang mau memperjuangkan buru-buru, jangan disindir, katakan menggeser hari liburnya lalu diadakan. Kita pun juga pusing ini sebenarnya. Makasih. Oke. Okay. Pak Irawan, selamat sore. Sore. Silahkan. Nah, yang buruk kita cuma melihatnya eh, satu satu permasalahan. Eh, maksudnya hanya masalah masa kuda lihat ke satu sisi, yaitu bahwa kalau hidup susah pasti penghasilan kurang. Padahal kalau pejabat kita berhasil menggariskan negara ini di dibantu oleh KPU uh, artinya korupsi tidak sedekat sini mungkin gak usah naik gaji tinggi-tinggi pun daya beli tinggi kok berhubung barang-barang akan turun harganya dengan sendirinya terima kasih ya selamat petang Pak Billy halo silakan Pak Billy buruhnya ini maunya saya lihat ini banyak liburnya gaji besar sekarang kalaupun hari tanggal satu itu hari Jumat dia nanti akan demonya hari Senin yang penting dia hari kerja hari kerja ya dia libur Senin Jumatnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, Sabtu Minggu nanti dia hari Senin demonya yang penting dia demonya pada hari, libur, hari kerja maunya nggak kerja maunya gaji yang gede aja kalau begitu sebenarnya kalau bagi Polri tetapkan tanggal 1 ah, bisa demo kalau tanggal 2 pentungin, kasih pentung mereka demo kasih Pak Cahil Sore. Silahkan Pak Kahin. Kalau dia jangan dulu dia lagu, buruh juga manusia. Dia perlu bawa anaknya main outbounding, mesti duduk sama siapa, polisikan shopping, dan nah, begitu misalnya baru dem. Kalau saya, saya pikir harus tiap hari ya demo ya buruh. Maksudnya demo masak gitu loh. Jadi mungkin pakai pakai chef oke? bagi makanan ke eh, warga gitu. Jadi pada simpati itu, Saya kira ini mana kita mau pemerintah, kesalahan pemerintah, gimana gitu mau jadi sekarang ikuti gurat, gitu Jadi belum bisa lagi dicerita umur-umur itu nomor 6 dunia lah, apalah, cerita kesan kosong 1001 malam. Terima kasih.